إخواني في الله وأخوتي في الله أعزني وأعزكم الله سميعا طيب اقرأ يا أخوانا أي تصلح من أهل الدنيا فهو يسير إلى إلى النار وقال إبليس لنوح عليه السلام إياك والحسنة إنه السيار السيارني إلى هذه الحال واعلم أنه تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة فلك فيها حالتان إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها هذا هو الحسد والحالة الثانية ألا تكرهها وجود وجودها ولا تحب زوالها فلكنك تستحي لنفسك مثلها هذا يسمى غبطة قال المصنف رحمه الله تعالى قلت واعلم أن أني ما رأيت أحدا حقك الكلام حقك الكلام في هذا كما ينبغي ولا بد لي من قصه فأقول اعلم أن النفس جبلت على حب رفعتي فهي لا تحب أن يألوها جنسها فإذا على عليها سكعها فكرهتها فحبت وحب وحب وحبت وحبت لو ذلك اليقاء سوي هذا أمر مرفوع masuk ya kemarin tentang masalah pembahasan al-hikdu wal hasad tentang masalah dengki ya dan iri dan hasad. Memang ini kalimat ya dua kalimat yang seiring ketika kedengkian muncul maka akan muncul juga ya berakibat hasad yang sebelumnya adalah diantara sebab timbul penyakit ini karena tidak bisa melampiaskan kemarahan kepada seorang karena kelemahan dia nggak bisa melampiaskan kemarahannya dia tahan dia tahan terus berlarut-larut dalam hatinya, dalam jiwanya. Sehingga menjadilah penyakit dengki. Terus berkembang menjadi hasad. Kalau sudah dengki kepada seseorang, maka ketika seorang ini mendapatkan satu kenikmatan, tentunya dia nggak senang. Tentunya dia nggak senang. Kalau sudah dengki, akan muncul rasa nggak senangnya ketika seorang mendapatkan rezeki. Inginnya hilang rezeki tersebut. Nah, ini hasad. Jadi muncul yang pertama kali adalah al-hudub, kemarahan. Kemudian meningkat berikutnya adalah al-hik, ya, dengki. Meningkat berikutnya yang lebih parahnya adalah hasad. Nah, ini adalah termasuk penyakit-penyakit umat-umat sebelum kalian sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW terkena penyakit hasad dan yakni dengki sebagaimana bagaimana kisahnya antara Habil dan Qabil kemudian berkata Ibnu Sirin rahmatullahi ma hasattu ahadan ala syai'in min amri dunya. Beliau mengatakan tidaklah aku hasad kepada seorang pun enam di atas sesuatu dari perkara-perkara dunianya. Li'annahu idza kana min ahli jannah. Karena sesungguhnya jika dia termasuk ahlul jannah kalau dia seandainya termasuk ahlul jannah, fakaifa ahsuduhu ala say'in min abidunya. Bagaimana saya akan yakni hasad kepadanya terhadap sesuatu dari perkara-perkara dunia. Toh dia ahlul jannah, toh dia calon-calon penghuni ahlul jannah. Wahyu yasiru ilal jannah yang nantinya dia akan termasuk penghuni ner, apa surga. Nah ini wa in kana min ahli nar dan jika dia termasuk penduduk neraka bagaimana fa kaif ahsuduhu bagaimana saya akan yakni hasad terhadapnya terhadap sesuatu dari perkara-perkara dunianya wa yusiru ila nar dan dia kembalinya toh kepada neraka Ini ini ucapan beliau yakni pernyataan beliau enggak akan mungkin hasad ya karena dia apa barangkali termasuk ahlun nar atau ataupun termasuk ahlul jannah kenapa harus saya hasad terhadapnya kemudian orang-orang yang hasid orang yang hasad ya nah sebenarnya mereka adalah orang-orang yang memprotes Qada Allah Ta'ala ya, memprotes apa-apa yang telah Allah kehendaki memprotes apa yang Allah telah takdirkan kepadanya. sebulan mendapatkan kenikmatan, sebulan mendapatkan suatu kelebihan tertentu. Maka yang lainnya hasad, yang lainnya mengharapkan hilangnya rezeki tersebut. Maka ini salah tidak langsung sebenarnya adalah memprotes, nam iktirad ya, memprotes apa-apa yang Allah takdirkan. Dengan ucapan lisan halnya, keadaan dia, lisan al-hal, mereka menyatakan, "Ya Rabbi, kenapa tud'imun tum'im fulan? Kenapa engkau memberikan rezeki kenikmatan kepada sefulan adanya sebuah harta, ambal, jah atau dudukan dan sebagainya? Kenapa engkau enggak memberikan kepada saya kenikmatan-kenikmatan tersebut?" Nah, ini kajian orang yang hasad lisan halnya mengatakan demikian. Waqala iblis. Nam linuh alaihi salam berkata iblis kepada Nabi Nuh alaihi salam, iya kawal hasad." Hati-hati engkau wahai Nuh. Innahu sayyarani ila hadil hal. Sesungguhnya hasad itu adalah memikat saya ke keadaan ini ke keadaan seperti ini. Jadi ketika seorang terkena penyakit hasad, ini akan memikat sang iblis. Dia akan senang, dia akan yakni menggandrungi orang tersebut, akan mudah untuk menggodanya. Terjerumus ke dalam segala kemaksiatan, segala yakni menyimpang dari agama Islam. Ini ketika seorang hamba sudah terkena penyakit hasad, maka iblis akan menempel padanya, akan mudah untuk menggelincirkan orang tersebut. Kemudian wa'lam anallaha ta'ala idza an'ama, idza an'ama ala akhika nikmatan. Ketahuilah bahwasanya Allah taala apabila telah memberikan suatu kenikmatan kepada saudaramu, falaka fiha halatan. Maka kalian di dalamnya sikap manusia itu ada dua keadaan. Ini ketika manusia nam si fulan diberikan kenikmatan. Maka manusia yang melihatnya, yang menyaksikannya, ini ada dua keadaan. Nam kita memiliki dua keadaan. Ih, huma. salah satu jadwal keduanya adalah antakroha tilka nikmata watuhib tuhib jawalaha. Wahadihi wal hasad. Sikap yang pertama yang dimiliki oleh manusia tak kala menyaksikan kenikmatan orang lain adalah benci. Enam, benci terhadap benci terhadap kenikmatan tersebut. Engkau membencinya. Manusia membencinya. Enam, terhadap nikmat tersebut. Kenapa kok dia dapat kenikmatan seperti itu? Dia nggak senang. Dan dia mengharapkan untuk hilangnya kenikmatan-kenikmatan tersebut. Nah ini, dan ini adalah hakikat sebuah hasad. Fahada huwal hasadu. Inilah dia enam yaitu penyakit hasad. Ini ketika enam manusia kita membenci kepada saudara kita, mendapatkan kelebihan, rizki, keutamaan tentang satu hafalan, kita enggak senang terhadapnya ini terjatuh dalam penyakit hasad. Dan ini nam sangat banyak ya di tengah-tengah kaum muslimin yang punya penyakit tersebut nggak senang kalau dia menjadi orang yang berhasil, nggak senang kalau dia menjadi orang yang sukses dalam usahanya, maju ya usaha dagangnya, maju pertaniannya maju. Nah ini sebagian nggak senang, hasad. <clears throat> Walhalatus saniyah dan keadaan yang kedua sikap manusia ketika menghadapi orang-orang yang mendapatkan suatu kenikmatan. Allah takroha uzudaha wal tuhibbu wal tuhibba zawalaha yaitu engkau tidak senang apa engkau tidak senang keberadaannya ya, dan engkau juga tidak menyenangi untuk hilang ini engkau nggak senang untuk hilang artinya tetap di dalam kenikmatan tersebut ini. Terus mudah-mudahan dia istiqomah dengan kelebihannya, dengan keberhasilannya dia senang. Ini manusia yang kedua. Walakinnaka tashtahi li nafsika mislaha fahada yusamma hibtah. Akan tapi kalian menginginkan untuk diri kalian semisalnya. Sama seperti mereka sama seperti mereka yang mendapatkan suatu kenikmatan, suatu kelebihan, ingin seperti mereka. Nah ini, nggak senang kalau hilang, enam dan dia senangnya tetap dalam keadaan seperti itu, istiqomah di dalam kebaikan tersebut, enam terus sehingga dirinya ingin mencontoh dari orang tersebut, ingin seperti dia. Dan ini adalah namanya adalah khibtah. <clears throat> Dan ini termasuk suatu kebaikan ya bukan hal yang terlarang kalau yang pertama adalah yang terlarang karena la tabahudu wala takhataku wala tahasadu wala tadabaru wasahid adalah wala tahasadu dan kalian saling menghasadi ini yaitu hasad yang pertama ini yang dia senang hilangnya kenikmatan orang orang lain apakah berpindah kepada dirinya ataupun tidak berpindah kepada dirinya sekedar ingin mengharapkan hilangnya kenikmatan tersebut ini tidak diperkenankan <clears throat> kemudian khala musannif semoga Allah merahmatinya <clears throat> di sini siapa musannif eh Ibnu Qudamah atau Ibnu Zawzi jadi ini muhtasar ya, min Minhajul Qasidin. Aslinya adalah muh, apa? Minhaj Al-Qasidin. Ini aslinya. Yang aslinya lagi adalah Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin ini sebagai apa? dasarnya. Diringkas sama Ibnu Jauzi. Nam dinamakan dengan min haz Al-Qasidin. Ini apa min Qasidin kemudian dirangkum kembali diringkas oleh Ibnu Qudamah. Jadi tiga tahapan Ihya, kemudian has kemudian Muhtasar. <clears throat> Ini asli kitab yang kita baca. Kultu saya katakan kata mualif yaitu Ibnu Qudamah. Wa'lam anni maraitu ahadan ketahuilah bahwasanya enam saya tidaklah melihat seorang pun yang dia hak koko al kalama fi dan kama bahi. Saya nggak melihat seorang pun yang detail ucapannya, yang detail yakni sarahnya sebagaimana mestinya di dalam membicarakan masalah al-hasad. Ini kata kata beliau. Jadi enam secara detailnya, secara dakiknya, enam kata beliau jadi belum beliau dapatkan. Maka kata beliau, wala budda li min kasfihi faakul. Maka sudah satu keharusan bagi saya enam untuk menyingkapnya, untuk saya jelaskan perkara tersebut dan juga bagaimana terapinya, bagaimana tentang bahaya penyakit tersebut. Kata beliau, "I'lam anna nafsa qad jubilat ala hubbil rif'ah." Ketahuilah bahwasanya jiwa sungguh tercipta ya. Syarat tabiat adalah cinta kepada ketenaran. Cinta kepada yang tinggi, maunya yang di atas. Ini jiwa. Dan memang an-nafsa al-amrun bisu. Sesungguhnya jiwa ini senantiasa akan memerintahkan kepada suatu kejelekan. Ini tabiat enam jiwa. Tabiat dia tercipta ya kebiasaan mereka jiwa ini apa yang kita punya itu condong pada syahwat, condong pada hawa nafsu. Senang kepada ketenaran, senang kepada ingin di atas, enggak mau di bawah. Ini jubilas ala khubil rif'ah. Fahiya la tuhibbu luwaha jinsuha. Di mana enam tidak senangnya jiwa ini ketika jenisnya itu manusia yang lainnya ini tinggi di atasnya. Ini jenisnya. Jadi jiwa yang lain, manusia yang lain nggak senang di atas dia. Maunya di atasnya, nggak mau di bawah. Ini manusia, ya kita maunya menang, maunya di atas, nggak mau di bawah. Kecuali memang orang-orang yang dirahmati oleh Allah Taala. Illa marhamar <clears throat> Faidah Allah 'alaiha maka tatkala orang lain derajatnya tinggi mendapatkan suatu kemuliaan, mendapatkan suatu wah suaranya didengar, suaranya orangnya terkenal. Nah ini, maka syaqqa 'alaiha wa karihathu. Dia akan berusaha untuk memecahkannya dan berusaha untuk menjatuhkannya dan dia benci terhadap kenikmatan tersebut yang diterima oleh orang lain menjadi orang yang apa di atasnya wa habbat zawala dalika Nah, dia menyenangi, ya jiwanya akan senang untuk hilangnya ketinggian tersebut, hilangnya kenikmatan kenikmatan tersebut. Dia koa tasawi. Nah, minimal dia akan sama. Nah, kalau dia nggak bisa, nah dia nggak bisa di atasnya, minimal dia terjatuh ya derajatnya sama dengan si dia, sama-sama ya sama. Kalau bisa di atasnya, kalau nggak bisa sudah minimal sama. Wahada amrun wahada amrun markusun fitiba. Dan ini merupakan perkara yang sudah merkus ma'ruf ya perkara yang sudah dikenal di tabiat tabiat manusia secara tabiat manusia ini sudah ma'ruf di kalangan kita manusia memang namanya manusia senangnya ingin di atas. Senangnya adalah tenar. Senangnya ingin mengalahkan lawannya. Ketika debat ingin menang. Nah ini, ini maka di sini akan dijelaskan oleh beliau bagaimana dampaknya bagaimana yaitu bahayanya kemudian cara solusi untuk mengatasi hal demikian. Taib ini yang bisa kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna tafadalu hafizakumullah. <clears throat>